jelas. Lalu puasa itu suatu tugas kewajiban dan nanti bisa menjadi sunnah sebagaimana sering saya terangkan di mana ada kewajiban di sana ada kesulitan puasa ini suatu amal perbuatan ibadat yang sangat ringan apa sebab karena tidak ada pelakuan sesuatu, tidak ada perbuatannya, tidak ada amal. Lain kalau sholat, zakat, haji itu ada amalnya, ada pekerjaannya. Sholat ada berdiri, ada eh, ruku, ada ijal, ada sujud, ada baca, ada itu. Zakat membagi beras, membagi uang dan sebagainya. Haji, puasa, dan sebagainya. Tapi puasa apa? Puasa itu tidak ada pekerjaannya karena puasa tidak termasuk golongan amal, tapi golongan tarawuh, tarawuh meninggalkan. Nah, oleh sebab itu, dijelaskan maknanya sholat itu apa. Dalam segi bahasa, as-sawmu dari kalimat soma yasumu sauman wasiyaman amsaka. Mencegai sesuatu. Ngeker, mencegah. sesuatu. Dalam syariat as-sawm al-imsaku anil akli syurfi wa anil jima'i wa an jami'il mufattirati min tulul fajri ila ghurubi syamsi biniyatin khusus. Puasa itu mencegah makan, mencegah minum, mencegah bersetubuh, mencegah segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai maghrib dengan niat yang tertentu. Jadi kalau kita mulai taklif puasa, definisi, definisi, definisi puasa, ada ya, paham kalau gitu puasa itu tidak ada pekerjaan yang apa apa pekerjaannya puasa tidak ada. Maka itu puasa tidak ada tandanya. Apa tandanya orang puasa? Mungkin ini hari ada orang puasa. Tapi kita lihat modelnya sama orangnya. Tidak ada perbedaannya. Yang puasa tidak puasa sama modelnya. Duduknya ya sama. Jalannya ya begitu biasa. Kenapa? Puasa tidak ada tandanya. Apa tandanya? Kalau sholat, mana kalian itu orang sholat? Sujud, ruku, infak. Itu harus bagi zakat, itu haji ada tanda, Ada ngaji Quran itu suaranya. Tapi orang puasa apa tandanya puasa? Walaupun yang pamer, omong. Amin-amin, turun di poso. Jangan ya, katakan, tidak ada tanda kita kecuali. Kalau sambil puasa, apa tandanya? Lalu dia hujan, hujan, hujan. Apa itu berhujan itu tanda yang puasa? Bukan. Tidak ada tanda itu imsak. Sebab apa? Imsak mencegahnya. Maka itu Nabi Muhammad SAW menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis bersih Allah berfirman begini Kulu amal ibni adam lahir illa siyam fa wa ana adzifih. Semua amal perbuatan manusia untuk dirinya. Kecuali puasa untuk aku. Maka aku yang membolong pahalanya. Padahal semua amal yang lillahi ta'ala. Semua amal perbuatan untuk Allah dan karena Allah. Lalu mengapa oleh Allah dijelaskan kulu amal bini adam lagi? Semua amal perbuatan manusia untuk dirinya. Artinya kalau kita menjalankan sholat, menjalankan haji, menjalankan semua, ini kita bisa disaksikan oleh orang, bisa dilihat oleh orang, dan bisa digunakan pamer. Tapi kalau puasa tidak bisa. Coba puasa mana? Disaksikan orang, tidak bisa apa yang disaksikan. Dilihat, apa yang mau dilihat. Kita gunakan pamer, apa yang digunakan pamer jadi puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak bisa digunakan untuk lain. Karena tidak ada tandanya, tidak ada alamatnya dan tidak ada corak. Nah, maka pahalanya pun akan diborong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 10 tidak, apakah 70 tidak, 700 tidak, diborong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang lain begini kullu amal ibni adam yudha'a al hasanatu asyam saliha ila sab'ina atdzarfin illa saum fa inna li wa ana ajibih ini firman Allah juga hal kutsi semua amal perbuatan manusia untuk dilipat gandakan sepuluh hasanat satu hasanat sampai sepuluh sampai tujuh ratus kecuali puasa untuk aku kata Allah aku yang belum pahala nah, jelas bahwa puasa termasuk golongan imsan atau tarawih menjalankan. Kalau kita pun menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan tidak mengerjakan, lebih penting yang mana? Tidak mengerjakan. Orang kerja menganggur, ini yang mana? Yang nganggur, puasa ini nganggur. Orang disuruh, sampai makan, merepoti saja. Suruh makan merepoti, ambil menelan, mencapai ke dan sebagainya. Repot. Kalau dikatakan sampai jangan makan, alhamdulillah enak. Diperintahkan jangan makan, ngantuk. Nah kan orang enak gak makan. <laughs> Gak repot. Tapi kalau diserah, di, di, di, di, disuruh pilih, makan atau gak makan, pilih mas. <laughs> pilih makan. Kenapa? Kalau doyan aja. <laughs> Tetapi eh, kalau so ada juga makan, so tidak makan lebih, tidak makan. Nah, puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan sebagainya yang batal puasa. Jadi nanti, penting. Lebih penting dari sholat, lebih penting dari zakat, lebih penting dari haji dan sebagainya. Itu puasa penting kan. Orang jawab, oh, nah begitu, keliru sampai kenapa? berat puasa itu. Ya, waktu kan. Beratnya itu bukan karena puasanya, beratnya karena berlawanan dengan hawa nafsu. Nah, inilah. Maka termasuk puasa ini, kalau orang itu kuat memerangi hawa nafsu, nah ini baru dapat dia puasa. Jadi kalau dia kuat memerangi hawa nafsu, tidak bisa orang puasa kalau tidak sanggup merangi hawa nafsu. Maka itu Nabi Muhammad SAW menggolongkan puasa ini golongan sabar. Asalmu nefus sabri wasabru nefus iman. Jadi puasa itu separuh atau seperdua dari kesabaran. Nah, kesabaran itu separuh iman. Jadi kalau gitu puasa itu ada separuh iman. Sudah kita ambil saja. Asalmu nefus sabri puasa itu separuh kesabaran. Jadi puasa itu golongan apa? Kesabaran. Nah sabar itu apa? Mahwa sabri. Apa sabar itu? Sabar itu huwa hadusun nafsi. Menahan nafsu. Kalau kita, gitu, kalau kita ini akan puasa wajib apa? Menahan nafsu. Mencegah nafsu. Dari apa? Dari kesukaannya. Nafsu kita ini suka makan suka minum, suka macam-macam hal nah, ini. Ini sekarang diperintahkan oleh saya hentikan semua. Pagi-pagi dia sarapan. Maksudnya ingin sarapan, terbayang sudah sarapan. Cegah, jangan sarapan, henti. Mau minum, jangan minum. Mau rokokan, jangan rokokan. Kan maksudnya yang dicegah. Nah orang kalau sudah berani mencegah hawa nafsunya dan kuat mencegah nafsunya dalam segala sesuatu, jaminannya langsung فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى surga tapi harus pelan maka itu kalau kita lihat orang puasa paling kuat pegang disiplin hukum coba ya orang pegang hukum orang berdisiplin hukum paling kuat orang apa orang puasa Walaupun hidayah nafsu kuat, dia mulai menekan nanti Sudah dia puasa, bahan Nafsu ini dalam. Baru masuk hari puasa. Pagi misalnya. Itu nafsu sudah menggalang kepingin itu, kepingin ini, ini, ini, ingin ini, kepingin itu. Ya orangnya kadang tidak pun nurut Baru pagi-pagi beli sawo, beli Pagi masih ada belum apa-apa. Baru saja, oh tidak, tetap tidak beli makan secara jalan-jalan ingat bahwa sudah saya perintahkan bikin bahwa nah dia lihat apa kepingin lagi sudah sampai ke tapi tetap nggak berani makan Loh, walaupun nafsu ini gandeng ini kepingin itu kepingin apalagi hawanya lapar orang itu kalau kekosongan bayangan itu macam-macam itu semua manusia kalau kosong itu terbayang macam-macam orang lapar itu terbayang macam-macam makanan kok sudah kenyang kan tidak kok orang sudah kenyang tak mikir orang punya uang uangnya besar banyak syar, tunggu-tunggu apa tidak nah, ingin apa-apa karena uangnya ada banyak 500 ribu juta kalau tidak punya uang sama syar itu ada saja nah pas batu itu tapi duit tapi duit <laughs> nah pakai wadah berdiri dua ratus ekor ya ada zaman saya belum waktu pusing terbayar sama orang yang sudah kawin dia yang belum kawin lain itu kalau sudah kawin tenang kalau belum <laughs> khayalnya itu macam-macam nah itu memang begitulah nafsu nah sekarang orang puasa cegah nafsunya tidak makan, tidak minum wah ini terbayar macam-macam macam-macam terbayar pagi sudah, tapi tidak kuat tidak sampai makan melanggar hanya beli beli beli lagi ini beli lagi ini beli lagi ini sudah maka itu puasa itu sebetulnya ditinjau dari perekonomian adalah mengirit ini iya, belanja menghemat iya, belanja tapi kenapa orang jawab tidak begitu kalau puasa tambah belanja ini ganyangan hawa nafsu Cuma untungnya nggak ringan kalau ya khawatirnya. Biasa nggak bikin kolor, sampai malam bikin kolor. Karena puasa. Jadi tambah belanja. Beli ini, beli ini. Biasa belanja lima ratus bisa ribu ini ganja karena mulai pasti sudah ganja. Kepingin itu, kepingin ini, kepingin ini, kepingin macam-macam. Beli macam-macam. Tapi untung dia disiplin hukum. Tidak berani melanggar. Coba lihat. Sampai sore. Anggap jam lima sudah selalu di mejanya semua. Kalau di bare-barenya diambil-ambil. Jam lima siap sudah. Sekali lima. Sekali mati. Tidak sudah siap. Ya. Ini sudah penuh. Tapi suruh makan kalau berani. Nah, dia disiplin hukum, pegang hukum betul-betul. Walaupun nafsu sudah Tapi dia tetap bertahan. Sampai setengah enam. Jam enam ini maghrib. Suruh makan, tidak berani. Katakan saya beli lima belas ribu saya makan. Wih, gak ilok. Iya. semua gak ilok. Ya, iya, kan? gak boleh. Belum waktunya. Kurang seberapa jam, sama makan. Saya tambahin dua puluh lima ribu. Wah, tidak takut bisa. Loh, contohnya, tidak berani melanggar sama sekali. Di sini hukumnya Karena dia tahu belum time-nya, belum waktunya, tidak berani ya umpama semua begitu pegang hukum, kena mana? Ini wah tak berani ambil bukan saya ini Nah, tapi wah, <laughs> tak sama dengan kawin gandeng, halal ini. Kalau hari kayak ilah, kan gitu. Jadi ini aman dunia ini aman. Kalau orang nanti seperti orang puasa sini hukumnya aman. Ini sudah kurang seperempat jam tidak berani. Semua makan, kasih uang 25 ribu, tidak berani makan. Paling-paling kalau gak kuat ganyangan dilihat saja ini. Dari gelas yang tutup kopi susunya dibuka tidak. yang urusan coba ah, begitu saja. Coba lihat nanti seminggu lagi di rumah di masjid di mana. Itu sudah segala nafsu. Ya yang kuat-kuat tapi orang umumnya begitu. Kadang-kadang bingung punya jamin banyak kawannya sendiri sudah punya sendiri saja sudah gelisah sudah gelisah keluar masuk keluar masuk cari <laughs> lobby ya cari lobby sudah bingung begitu tapi tidak berani buat ini coba lihat disiplin hukum jadi pembinaan <clears throat> jiwa manusia untuk patuh taat pada hukum satu sejalan adalah puasa. Ya, seperti ibadah sholat macam-macam. Lalu sekarang masalah puasa. Baik. Kalau sudah begitu, sudah hampir jamnya, kayaknya jam 6, belum ada perintah, belum ada pengumuman, boleh makan, tidak berani makan. Masih bingung saja. Kadang ngomel, sini ganggu kira-kira dirasani yang azan juga begitu baik azan di Jepil azan azan tidak lagi coba lihat tidak lagi maka tidak tadi si Omer nah, sudah dapat izin kadang-kadang ya kuat kadang-kadang sudah meningkat hawa nafsunya dihabiskan semua ini. Nah, ini dapat tidak bisa mengekannya, tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ada yang kuat, ya sudah makan sedikit. Ada yang tidak kuat ya harus semua. Tidak harus dulu sudah nggak kuat apa-apa. Kalau tanya, anak kamar sama itu sudah kusuk kamar. Tidak kamar dulu, nggak kuat itu. Nah, di sini perang dengan hawa nafsu. Jadi puasa ini betul-betul perang dengan hawa nafsu. Maka Nabi mengatakan asomu nafsu sabri. Nah, ini